Bismillah. Inna alhamdulillah. hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan ba'dal asr pada hari Senin 29 Maret 2021 bertepatan dengan 15 Syaban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-103 dan sesi ini masih dalam bab ke-15 tentang permasalahan ahkamul musafirin dan pembahasan pada hari ini pendalilan dari pentarjihan madhab yang ketiga. Dari tiga madhab yang telah kita lewati, mana yang lebih baik? Seseorang yang berpuasa dan hendak safar, apakah lebih baik dia berbuka secara mutlak atau lebih baik dia menjaga puasanya untuk terus berpuasa secara mutlak atau yang ketiga tergantung dengan keadaan. Maka yang rajah tergantung dengan keadaan. Jika safarnya masyakoh membuat dia lelah, dehydration, maka baginya untuk berbuka karena telah di ruksahkan oleh Allah. Pemangkana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar. Dan barang siapa yang hendak terus berpuasa karena safarnya ringan, apalagi di zaman sekarang ringan, meskipun safar dengan bas, maka basnya pun full AC, dan meskipun safar dengan mobil-mobil pun sekarang full AC, dan meskipun safar dengan jarak yang jauh menggunakan pesawat, maka mudah. Sehingga dia ingin meneruskan, maka boleh-boleh saja. Adapun pendalilan dari madhab yang ketiga dan ini madhab yang rojeh telah kita sebutkan dari berbagai sahabat dan insya Allah masih kita lanjutkan. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi matan-matan yang berikutnya. Bismillah. Qala muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan Masih melanjutkan di bab yang ke-15. Zikru al-adillah. Kita menyebutkan dalil-dalil dari madhab yang ketiga. Bahwa yang rajah di saat sedang safar di siang Ramadan adalah dengan mengembalikan perkara kepada al masyakoh wa adamil masyakoh. Maka dari pendalilan-pendalilan yang telah terdahulu telah kita sebutkan hadis dari Aisyah dan hadis dari Hamzah ibni Amr al-Aslami dan dari Anas ibnu Malik dan Abi Sa'id al-Khudri dan akhir hadis dari Ibni Abbas dan ba'di ashabin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka dari pendalilan madhab yang ketiga juga hadis Anas yang mutafakun alaih. Kunna ma'a Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di safar. Faminna sa'imun faminna saimu wa minna al-muftiru. Qala fanazalna manzilan fi yawmin har. Aktsaruna dhillan sahibul kisah wa minna man yataqiyas syamsa biyadihi qala fasaqata as-sawamu wa qamal muftirun fadarabu al-abniyah wa saqqaw rukaba Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Zahabal muftirun al-yawma bil ajr. Maka disebutkan di dalam hadis ini pun dari pendalilan madhab yang ketiga dari Anas bin Malik di saat kami safar bersama Nabi dari orang-orang yang safar ada yang terus berpuasa dan ada yang berbuka di antara kami. Maka pada saat itu hari sangat panas. Maka banyak dari para sahabat yang berteduh di saat mendapati tempat untuk berteduh. Kemudian sebagian dari orang-orang yang berpuasa tidak sanggup. Dan orang-orang yang berbuka menolong mereka. Dengan memberikan pertolongan semampunya dalam keadaan safar maka Nabi bersabda, "Zahabal muftirun al-yauma bil ajri." Maka pada hari ini orang-orang yang berbuka mendapatkan pahala. Dengan apa pahalanya? Pertama, dia mengambil rukhsah. Dan yang kedua, dia menolong orang-orang yang berpuasa yang kepayahan tidak berdaya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi memuji kepada orang-orang yang berbuka. Di mana dalam keadaan berbuka menolong orang-orang yang berpuasa di safar dipuji dengan zahabal muftirun al bil ajr. Kenapa dipuji padahal mereka tidak berpuasa? Karena mengambil rukhsah. Kenapa dipuji di saat mengambil rukhsah? Karena di hadis disebutkan Panazalna manzilan fi yaumin har. Berkata Anas, kami pada saat itu dalam keadaan hari yang sangat panas. Maka di sini karena ada masyakkah, sebagian dari kaum muslimin berbuka dan sebagian tetap berpuasa, maka yang berpuasa kepayahan, jatuh dan sebagainya, maka ditolong oleh orang-orang yang berbuka. Maka di sini dipuji oleh Nabi orang-orang yang berbuka mendapatkan pahala. Maka di sini pentarjihan kepada madhab yang ketiga. Bahwa perkaranya bukan masalah terus puasa. Dan perkaranya bukan masalah wajib berbuka, tidak. Tetapi berbuka di saat terdapat masakoh inilah yang kita pilih. Dan hadis yang lain mutafakun alaih dari Jabir bin Abdullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar faro'a zihaman wa rajulan qad alaih. Maka di saat dalam keadaan safar Nabi melihat orang berkumpul dan seseorang telah dikeduhi. Maknanya dikerumuni dan ditutupi wajahnya dan badannya dari matahari, diberikan keteduhan, qadulilah alaih maknanya dijadikan oleh kaum muslimin yang mengerumuninya keteduhan. mahadat maka Nabi mengatakan apa yang terjadi? Fakalu sa'imun. Orang ini berpuasa terus ya Rasulullah. Dalam keadaan safar, dia berpuasa padahal telah diambil rukhsah, diberikan rukhsah oleh Allah dan tidak mau mengambilnya, kemudian menyusahkan dirinya dan juga kaum muslimin yang lain tentunya. Fakala laisa minal bir asawm kis fis safar. Maka ini telah kita lewati di pelajaran pagi dan ini bantahan kepada kelompok Al-Zahiriyah yang mengambil lafad-lafad muhtasarah. Maka kelompok adahiriyah dari lafad laif kaminal bir asyam fisafar minal maksiyah rojulun fisafar bahwa sa'imun. Maka di sini dijawab dengan mengambil lafad yang muhtasarah salah kaprah, gagal paham. Karena di sini ada kisahnya. Nabi mencela mereka bukan karena semata-mata mereka dalam keadaan berpuasa tetapi fihi masyarqah. Kelas. Uhuna. Oh, maka dikarenakan ada masyarqah maka lebih baik orang ini disuruh berbuka. Maka di saat dia terus-menerus dalam keadaan berpuasa dan seakan-akan setengah pingsan, maka tidak ada kebaikan Kenapa? Karena menyengsarakan dirinya sendiri. Begitupun di riwayat Jabir dan hadis ini pun telah kita sebutkan di pelajaran Fajr membantah kelompok Azhariyah yang beristidlal dengan hadis yang pendek. Mata di riwayat Muslim anak Rasulullah SAW alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fat. Fasoma hatta balago karo al gomim Wasoma nas ma'ahu. Fakilalahu inan nasa alaihim asyamu Wa inna nasa yang durun lima fa'alta. Maka di saat Nabi perang berjihad, yang mana jihad membutuhkan kepada power, kekuatan, maka kaum muslimin puasa bersama Nabi. Di saat sampai kepada Karo al-Gomin, ataupun Usfan, daerah di dekat Makkah, maka dikatakan kepadanya dalam keadaan kepayahan ya Rasulullah karena puasa. Dan manusia kebanyakan kaum muslimin menunggu apa yang kamu lakukan. Pada abi qadahin min ma'in ba'dal asr fasariba wa nasu yang duruna ilaihi. Maka Nabi sengaja meminta air kemudian diangkat dan Nabi minum di depan manusia Fa'aftara ba'duhum wa soma ba'duhum. Setelah melihat Nabi berbuka, maka kaum muslimin berbuka. Namun ada sebagian dalam keadaan kepayahan ini mungkin tanggung wallahu a'lam pikirnya yang jelas di kisah ini disebutkan ada sebagian yang tetap berpuasa. Fabalagahu ananasan somu. Maka disampaikan kepada Nabi dari orang-orang yang berpuasa di sini mempunyai masyakoh apa kata Nabi? Ulaikal usoh. Mereka orang-orang yang bermaksiat. Karena kepayahan pada dirinya dan Nabi telah mencontohkan Nabi Rasulullah orang yang paling dekat kepada Allah bahkan berbuka orang ini malah tidak berbuka dan menyebabkan dirinya setengah pingsan maka ulaikal usah dan hadis yang terakhir yang mutafakun alaih dari Abi Darda Kharajna nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan fi harrin shadid hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Maka hadis ini pun telah terdahulu dari Abi Darda bahwa kami safar suatu hari di panas yang sangat keras. Maka kebanyakan dari kaum muslimin mereka menyimpan tangan-tangan mereka di kepala-kepala mereka karena saking panasnya. Wabakina imun dan tidak ada yang mampu berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Maka di sini pun menjadi pendalilan bahwa permasalahan safar mengikuti keadaan. Kebanyakan dari para sahabat tidak mampu berpuasa karena saking panasnya. Maka mereka berbuka. Tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Maka wajah pendalilan kebanyakan para sahabat mereka melaksanakan buka puasa karena tidak sanggup. Maka inilah dari hadis-hadis yang sahih tentang ikhtiar yang dikembalikan ikhtiar ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pada dasarnya orang yang safar Allah telah memberikan rukhsah untuk berbuka. Maka diambil baik juga karena ini rukhsah. Dan tidak diambil tanggung kebetulan tidak masyarakat, ya tidak apa-apa. Maka ini madhab yang rajih kembali kepada keadaan. Maka di hadis yang terakhir dari Abi Rawahah dan dari Abi Darda bahwa Abu Rawahah dan Nabi tetap memilih tidak puasa karena bagi keduanya tidak mencapai kepada ilahadu tahlukah. Kepada keadaan yang membahayakan. Maka yatahammal Nabi dan Abdullah ibn Rawahah dan lam yatahammalu as-sahabah ajma'un. Para sahabat yang lain tidak mampu maka mereka berbuka. Dan Nabi Rasul mampu fisiknya dan Abdullah bin Rawahah juga fisiknya kuat, mampu, maka tidak apa-apa. Maka ini pilihan yang diberikan oleh Nabi pada para sahabatnya. Maka karena antum pada puasa dan capek, mungkin pelajaran kita kita cukupkan di sini. Yang jelas sudah selesai dari pendalilan madhab yang ketiga. Insya Allah di pelajaran yang akan datang akan kita jawab beberapa permasalahan dari pendapat-pendapat pertama dan kedua yang mengafdolkan berbuka secara mutlak dan mengafdolkan berpuasa secara mutlak. tapi ilahuna Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Siapa yang tidak puasa? Entah. Entah terfaedah.